Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum yaitu mengenai hadis gharib. Hadis yang apa? Gharib, yang dianggap asing. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa kull gharibun ma rawarawin faqat. Jadi nanti kalau mau menghafal digabung dengan sebelumnya itu. Wa mursalun minhus sahabi yusaqat Wa kul gharibun marawin faqat. Paham ya? Nah, itu dua berarti kan mursal sama gharib. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Hada wal qismu sabi ashar min aqsamil hadis al-madhkurah fi hadzal nadmi." Ini adalah pembagian yang keberapa? Ke-17 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun wa huwa al-gharib. Hadis yang dikenal hadis apa? Gharib. Qauluhu wa kul gharibun ma rawa rawin faqat. Ucapan beliau bahwasanya gharib itu adalah apa? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja, satu orang saja. Ingat-ingat ya. Kalau satu orang gharib, kalau dua orang aziz, kalau tiga orang atau dua orang ke atas Kalau satu orang satu perawi yang meriwayatkan namanya hadisnya gharib. Kalau dua orang namanya aziz. Hadisnya sudah kita lewati kemarin kan? Kalau dua ke atas masyhur. Bahwasanya ya, Gharib, aziz, masyhur. Paham salah. Masyhur itu na barakallahu fikum nam eh, aksar min asnaini fasaidan. Paham ya? Jadi eh, barakallahu isnaini fasaidan. Dua atau lebih itu namanya masyhur nanti. Tapi kalau aziz itu yang rajih cuma dua saja. Paham ya? Tapi kalau gharib satu. Dan dari sini wa qaluhu nam wa qul gharibun fakot faqat al gharib mustaqun min al ghurbah. Gharib itu diambil dari kata ghurbah, yaitu asing. Wal gharibu fil balad. Dan gharib yang ada di suatu negeri wal ladzi laisa min ahliha. Maksudnya adalah dia yang bukan termasuk keluarganya. Orang gharib orang asing. Oh ya? Orang asing, na'am. Oleh karena itu orang-orang yang di Yaman sana yang bukan penduduk Yaman, hatta walaupun bukan orang ajam pun itu dikenal ghuraba. Jadi terkadang para masyayikh itu membedakan al ajim dan ghuraba. al ajim itu murni untuk orang-orang yang bisa dikatakan apa? Nan tidak bisa berbahasa Arab. Yang orang-orang luar selain apa? orang Arab. Tapi kalau ghuraba secara globalnya orang-orang yang asing yang bukan penduduk negeri tersebut. Orang aajim masuk juga itu lah, ghuraba. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum kita lihat. Wal gharibu bil hadis, gharib kalau dalam masalah hadis huwa marwahu rawin wahidun faqat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Satu orang perawi itu dikatakan hadisnya gharib. Hatta walau kana sahabiyu, hatta walaupun sahabat. Fa huwa gharib. Hatta walaupun sahabat satu orang itu gharib juga. Misal an la najida rawiyan minas sahabat illa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fa huwa gharibun. Seperti contohnya, kita tidak menjumpai seorang perawi satu orang pun dari kalangan sahabat kecuali Ibnu Abbas. Gharib enggak ini? Gharib. Karena enggak ada yang lain kecuali Ibn Abbas. Fahuwa gharibun. Maka yang seperti ini adalah apa? Gharib. Aulam najid rawiyan minat tabi'in illa Qatadah fahuwa gharib. Atau kita tidak menjumpai seorang perawi dari kalangan tabi'in seorang pun kecuali Qatadah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abdul Khattab rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Maka itu dikatakan apa? Gharib. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abdul Khattab rahimahullah taala. Naam. Wal gharabah imma an takuna nah, sekarang keasingan dikatakan asing. Ghurbah gharib. Imma an takuna fi perhatikan baik-baik di mana terjadinya keasingan dalam suatu hadis itu? Awal sanad, di awal sanad. Aw fi asna'i atau di pertengahan sanad. Aw fi akhirih atau di akhir sanad. Tiga ini ya. imma di awalnya, imma di mana? imma di pertengahan sanad, imma di akhir sanad. Itu terjadinya apa? Gharib tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Ya'ni qad yakunul haditsu ghariban fi akhir sanad lam yarwihi illa tabi'iyyun wahidun an sahabah. Maksudnya, perhatian Bapak ini, hadis tersebut menjadi gharib, asing di akhir sanadnya kapan itu? Lam yarwihi illa tabi'iyyun wahidun. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang tabi'in dari sahabat. Tsumma yarwihi anhu adadun kabir. Kemudian setelah itu ternyata apa? Nah, barakallahu fikum setelah itu ternyata banyak yang meriwayatkan. Jadi tidak ada yang meriwayatkan enam hadis tersebut kecuali satu orang tabi'in dari sahabat maksudnya. Tapi setelahnya setelah tabi'in ke sana asbab tabi'in itu banyak itu loh. Apa maksudnya? Ya, Pak. Fayakunu hadza ghariban fi akhir sanad. Ini dikatakan apa? Gharib di akhir sanad. Karena sendirian dia. Wa ma ba'dahu qad yasilu ila hadd tawatur. Eh, adapun Nah, yang setelahnya itu bisa jadi mencapai derajat apa? Tawatur mutawatir. Paham maksudnya nih? Kalau sudah banyak jelas mutawatir nanti. Karena nanti kalau cuma satu ahad. Seperti hadis apa? Innaman a'malu niat itu dikenal hadis ahad. Karena banyak berbagai macam jalur yang datang membawa hadis tersebut ternyata tidak ada yang sahih kecuali dari jalurnya siapa? Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk hadis ahad. Masing-masing perawi yang menyampaikan hadis sampai Umar itu satu satu satu. Paham ya? Dikatakan gharib tapi ahad juga menurut sebagian mereka. Naam. Fa haditsu innamal a'malu binniyat minal gharib, ya enggak? Karena satu-satu. Satu, satu, satu, atba'u tabi'in, tabi'in, sahabat satu semua itu. Paham ya? Itu namanya gharib. Lakinnahu gharibun fi tabaqatis sahabah wa tabi'in. Tapi dia gharibnya asingnya itu di tingkatan tabaqahnya sahabat dan tabi'in. Berarti kalau atba'u tabi'in ke sana banyak itu loh. Tapi kalau dari tabaqahnya tabi'in, tabi'in sahabat cuma satu-satu saja. Apa maksudnya? Naam. Wa amma ba'da dzalik faqad faqad intashara intisharan 'aziman. Adapun setelah itu setelah tabi'in, sungguh telah tersebar dengan penyebaran yang sangat besar. Wa qad yakunu ghariban fi asna'ihi. Dan terkadang bisa jadi hadis itu asing di pertengahan sanad. Rawahu jama'atun wan farada bihi anhum wahidun. Awal-awal hadis itu awal haddatsana fulan, haddatsana alan. Paham ya? Itu awal-awal mulanya banyak perawi. Tapi apa? Wan farada bihi anhum wahid. Tapi ada satu orang yang menyendiri. Ya, di pertengahan sana summa rawahu an jama'atin. Kemudian setelah itu banyak lagi orang. Paham belum? Di awal-awal sanad banyak para perawi. Di pertengahan cuma dia sendirian. Yang berikutnya lagi sampai kepada Rasulullah banyak lagi. Berarti itu namanya apa? Di pertengahan sanad. Wa qad yakunu ghariban fi awalihi infarada bihi wahidun an jama'ah. Dan bisa jadi terkadang apa sanad nambar kalau fikum hadis itu gharib asing. Nah, di awal sanatnya. Yang menyendiri ya, yang membawa atau yang nah barakallahu fikum salah satu dari kalangan jamaah atau eh, salah satu di kalangan perawi tersebut dia menyendiri dari jamaah yang banyak tadi itu. Apa maksudnya ya? Nah, wal gharibu qad yakun sahihan wa qad yakun dha'ifan lakin al ghalib 'ala al gharaib annaha takunu dha'ifatan. Sedangkan yang namanya hadis gharib itu bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif, lemah, akan tapi kebanyakannya mayoritasnya hadis gharib, gharaib itu hadis-hadis yang gharib, itu biasanya dhaifah. Biasanya apa? Dhaifah itu hadisnya lemah. Paham maksudnya ya? Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimatullah alaih beliau sering sekali menukilkan di dalam tafsir Ibnu Katsir barakallahu fikum itu hadis-hadis yang gharib. Paham ya? Hadis-hadis yang gharib dari Israiliyat yang semisalnya. Nasallahu alaihi wasallam afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.